Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah salat isya dan salat tarawih yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini ceramah tarawih akan diisi oleh Ustaz Abdullah Hadrami. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat isya akan tarawih rahimakumullah. Malam ini adalah malam ke-29 dan insyaallah besok adalah tarawih kita yang terakhir untuk bulan Ramadan tahun ini dan kemudian setelah itu hari Rabu, insya Allah mudah-mudahan kaum muslimin semuanya sepakat untuk mengadakan Idul Fitri. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah menjadikan kita istiqomah sampai berjumpa dengannya. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Pada malam hari ini saya akan membahas dua permasalahan. Pertama-tama tentang zakat fitrah dan yang kedua tentang Qiyamul Lail. Zakat fitrah hubungannya dengan Idul Fitri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam eh, mengatakan, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, Farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al fitra min Ramadhan ala al abdi wal hurri wal zakari wal unta wal sahiri wal kafiri min al muslimin bahwasanya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan itu atas hamba sahaya, orang merdeka, orang tua, anak kecil, laki dan perempuan dari kalangan orang Islam. Jadi zakat fitrah ini wajib orang Islam, besar, kecil, tua, muda, laki, perempuan, baik dia orang merdeka atau budak, harus bayar zakat fitrah. Apa zakat fitrah itu? Apa jenisnya dan berapa kadarnya? Diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dengan sanad yang sahih bahwasanya farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fitra min Ramadan sa'an min tamr. Sa'an min ta'am. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah itu satu sok daripada makanan pokok. Kalau zaman Nabi dulu itu kurma, atau kismis atau gandum dan semisalnya. Satu sok. Satu sok itu empat mut. Satu mut itu dua wadah tangan Nabi, dua telapak tangan Nabi. Dan kalau ukuran Indonesia satu sok adalah dua setengah kilo. Tiap-tiap orang Islam mengeluarkan makanan pokok dua setengah kilo, beras dua setengah kilo. Masing-masing orang mengeluarkan untuk dirinya dan orang-orang yang dalam tanggungannya beras yang biasa dia makan, kalau dia biasa makan beras nomor satu, yang dikeluarkan nomor satu. Tidak boleh yang di bawahnya. Kemudian bagaimana kalau mengeluarkan uang atau benda-benda lain selain makanan pokok? Maka para ulama mengatakan tidak sah. Karena yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh sahabat, oleh salafus saleh adalah makanan pokok, bukan uang, bukan benda-benda yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Wa fi riwayah, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa mengamalkan suatu amalan tidak ada contohnya, tidak ada ajarannya, tidak ada perintahnya, maka amalannya tertolak. Yang dicontohkan adalah zakat fitrah dari makanan pokok manusia. Satu sok dua setengah kilo. Siapa yang wajib mengeluarkan? yang wajib mengeluarkan semua orang Islam. Yang penting malam Idul Fitri dia mempunyai kecukupan untuk dia dan keluarganya. Hari Idul Fitri dia mempunyai kecukupan untuk dia dan keluarganya dan masih ada sisa lagi wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini bukan orang kaya semuanya. Insya Allah kita semua masuk di dalamnya. Karena kita semua ada kecukupan untuk sehari semalam, ada bahkan lebih mengeluarkan untuk dirinya dan orang-orang yang dalam tanggungannya. Kalau seandainya orang benar-benar tidak punya sama sekali nol, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Namun kalau ternyata dia menerima, dia menerima, menerima dan menerima, sekarang menjadi ada. Yang semula tidak ada, sekarang ada. Wajib dikeluarkan dari yang ada itu untuk dia dan orang-orang yang dalam tanggungannya. Jadi zakat fitrah ini orang miskin di samping mengeluarkan, dia juga menerima. Kemudian apa faedahnya zakat fitrah ini dan kapan waktu mengeluarkannya? Diriwayatkan pula bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fitra min Ramadan tuhratan lis min al laghwi war-rafath wa tu'matan lil masakin." Faman addaha qabla salati fahiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da salati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah ini fungsinya adalah membersihkan puasa kita dari kata-kata yang tidak ada gunanya, dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Kita bersihkan puasa kita dari halal itu dengan zakat fitrah. Waktu makan lil masakin suka untuk memberi makan orang miskin. Dari sini ma'asyiral muslimin jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah, zakat fitrah ini bukan untuk delapan golongan. Tidak seperti zakat yang lain, delapan golongan yang ada di surat al akhir di surat At-Taubah. Zakat fitrah ini khusus orang miskin saja. Amil tidak dapat, amil nggak dapat, semuanya nggak dapat. Fakir miskin saja. kehormatan lil masakin ada hadisnya. Kalau kita nanti kembali kepada pendapat ya pendapat banyak. Kola fulan, kola fulan, kola fulan. Ada seribu pendapat. Tapi yang jadi masalah itu contohnya mana? Yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah memberi makan orang miskin. Kemudian barang siapa mengeluarkan sebelum sholat Id, maka itu adalah zakat fitrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengeluarkannya setelah sholat Id, maka itu sedekah biasa. Jadi harus sampai ke tangan orang yang berhak menerima sebelum sholat Id, harus sampai. Sehingga panitia zakat fitrah harus amanat, benar-benar diselesaikan harus sampai sebelum sholat Id sampai ke mereka supaya menjadi zakat fitrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita khawatir tidak cukup waktunya, maka boleh dimundurkan satu dua hari saja, satu dua hari saja sebelum id. Satu minggu sebelum id tidak sah, tidak sah. Kalau kita kembali kepada pendapat, ya pendapat itu banyak. Ada pendapat yang mengatakan awal Ramadan boleh, pertengahan Ramadan boleh, semuanya pokoknya Ramadan boleh. Itu pendapat. Yang jadi masalah bukan pendapat, contoh, contohnya mana? yang dicontohkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala dan para sahabat, mereka itu hanya memundurkan atau memajukan satu atau dua hari menjelang Id saja, tidak lebih dari itu. Itu yang dicontohkan. Sehingga kalau ada di sekolah-sekolahan mengeluarkan seminggu sebelumnya itu enggak sah, itu zakat fitrah biasa, tidak dinilai tidak dinilai zakat fitrah. Kenapa? Karena zakat fitrah ini tujuannya adalah malam Id dan hari Id. Sehingga orang yang berhak menerima itu pada malam id, hari id merasa senang. Di rumahnya banyak beras. Senang, di rumahnya banyak makanan. Sementara kalau dibagi di awal Ramadan, pertengahan Ramadan, itu malam itu sudah habis, itu sudah habis. Sehingga tujuannya belum terpenuhi. Tujuannya adalah untuk id dan malam id dan hari id. Kemudian ma'asyur muslimin jamaah salat isya dan tarawih rahimahumullah. Walaupun seseorang itu mengeluarkan untuk dia dan orang-orang yang dalam tanggungannya, tapi yang afdol kalau orang-orang dalam tanggungan itu mampu, yang afdol mengeluarkan sendiri. Misalnya suami kan mengeluarkan untuk istri. Seandainya istri mampu, yang afdol istri mengeluarkan sendiri. Bapak mengeluarkan untuk anak-anak. Kalau anak-anak mampu, yang afdol mengeluarkan sendiri-sendiri. Karena mereka adalah mukalaf dan masing-masing juga terbebani untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian bagaimana dengan bayi? Bayi pun kena zakat fitrah, wajib. Yang penting dia lahir sebelum matahari terbenam malam malam Id. Matahari belum terbenam, jam 5 dia lahir, kena zakat fitrah. Kalau lahirnya setelah matahari terbenam tidak wajib tapi sunnah. Bahkan janin pun yang dalam perut itu disunnahkan dikeluarkan zakatnya, tidak wajib sebagaimana sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu beliau mengeluarkan zakat fitrah untuk janin yang dalam perut. Tidak wajib tapi sunnah. Yang wajib kalau dia lahir sebelum matahari terbenam malam Id wajib dikeluarkan. Demikian pula orang yang meninggal dunia setelah matahari terbenam malam Id. Setelah matahari terbenam dia meninggal dunia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kalau dia meninggal sebelum matahari terbenam malam Id tidak wajib. Jadi ukurannya adalah matahari terbenam al muslimin jamaah salat isya dan tarawih rahimakumullah. Inilah sekilas tentang zakat fitrah dan insya Allah nanti akan saya ulang lagi di radio pada waktu sore. Kemudian yang kedua masalah sholat malam. Alhamdulillah selama Ramadan ini kita selalu sholat malam, ya mulai. Baik sholat malam dalam arti yang ba'dal isya tarawih atau yang jam satu malam. Maka mari kita pertahankan sholat malam ini, ya mulai keutamaan seorang mukmin setelah dia sholat lima waktu adalah sholat malam. Syaraful mukmin dia Keutamaan orang mukmin ada dalam sholat malam. Lima waktu dulu disempurnakan. Subuh, dohor, asar, maghrib, isya sempurnakan. Lalu ditambah sholat malam. Di dalam hadis sahih Rasulullah SAW berkata, "Afdhalus salati ba'dal maktubati qiyamul lail." Sholat lail. Sholat yang paling afdal setelah sholat wajib adalah sholat malam. Dan sholat malam itu adalah sholat yang dikerjakan setelah isya sampai subuh. Namanya sholat malam semuanya itu. Di awal malam boleh, di tengah malam boleh, di akhir malam boleh. Dan semuanya pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang afdal adalah tidur dulu, kemudian bangun. Itu namanya qiyamul lel, sholatul lel, dan punya nama lagi. Namanya adalah tahajud, salat tahajud. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Sajdah, "Tatasyafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Mereka menjauhkan lambungnya dari tempat tidur. Tidur itu enak, ranjangnya empuk, ada suami, ada istri, bersenang-senang, tapi dia bangun, dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Istighfar minta ampun yang paling afdal adalah pada malam hari. Allah banyak menyinggung dalam Al-Qur'an tentang ayat-ayat yang orang-orang istighfar di malam hari wal mustaghfirina fil ashar. Mereka kalau malam itu minta ampun di akhir malam penghujung malam. Kemudian juga di dalam hadis sahih Rasulullah SAW menyebutkan Orang yang tidur terus sampai subuh, tidak bangun malam. Atau bahkan tidurnya sampai pagi, tidak bangun sholat subuh sekalian. Bagaimana orang seperti ini? Dalam riwayat Bukhari Muslim, kata Rasulullah SAW, Itu adalah orang yang, maaf-maaf, setan kencing di telinganya. Jadi orang kalau tidur sampai pagi, sampai subuh, tidak bangun malam, atau bahkan sampai pagi tidak bangun subuh, itu maaf maaf dikencingi telinganya oleh setan. Cuma tidak kelihatan, tapi ini nyata. Kemudian juga di dalam riwayat yang lainnya, riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW mengatakan bahwa ketika orang itu tidur, ketika tidur setan membuat tiga ikatan, tiga ikatan. Dan tiap-tiap ikatan itu setan mengatakan alaika lailun tawilun farkut. Malam masih panjang, tidurlah. Satu ikatan. Yang kedua, malam masih panjang, tidurlah. Yang ketiga, malam masih panjang, tidurlah. Diikat tiga kita di masing-masing ujung tubuh kita. Kemudian kalau kita bangun lalu kita berzikir kepada Allah, bangun langsung alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Satu ikatan lepas. Kemudian kita ambil air wudhu, dua ikatan lepas. Kemudian kita sholat malam tahajud, tiga ikatan lepas. Maka kita hari itu menjadi orang yang semangat. Hari itu adalah hari yang cerah, hari yang baik. Kalau tidak seperti itu, maka hari itu adalah hari yang suram, hari yang tidak baik. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Di dalam riwayat At-Tirmizi, Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunu rabbu min al-'abdi fi jawfil lail." Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilka as-sa'ah fakun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, posisi seorang hamba yang paling dekat dengan hambanya, dengan Allah, dengan Tuhannya pada penghujung malam. Jadi kita paling dekat dengan Allah itu di penghujung malam, di akhir malam, dekat dengan Allah. Kalau kamu bisa menjadi orang yang berzikir kepada Allah pada saat itu, lakukan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Hadis ini mengatakan, posisi kita paling dekat dengan Allah itu di akhir malam. Kemudian ada lagi hadis yang lain yang mengatakan posisi kita paling dekat kepada Allah ketika sujud. Subhanallah. Jadi yang paling hebat sudah bangun malam, sholat malam, dia sujud dan dia berdoa dalam sujud. Dia berada dalam dua waktu yang istimewa. Waktu malam dekat dengan Allah, waktu sujud dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam riwayat yang lainnya Bukhari Muslim, Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya fi kulli lailatin hina yabqa thuluthul al akhir yaqulu hal min da'in fa usifah wa hal min sa'ilin fa utiyah wa hal min mustaghfirin fa aghfiralah Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia tiap-tiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Allah turun sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, tidak sama dengan makhluknya. Bagaimana wallahu alam. Lalu Allah menawarkan langsung Apakah ada orang berdoa, aku kabulkan doanya. Apakah ada orang meminta, aku berikan permintaannya. Apakah ada orang mohon ampun atas dosanya, aku ampuni tiap malam. seperti malam terakhir. Subhanallah. Ini motivasi semuanya. Orang yang sukses adalah orang yang rajin bangun malam. Sholat tahajud. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya diriwayatkan oleh at dan sanatnya dinyatakan sahih oleh Al-Albani di dalam Sahihul Jami'. Rasulullah saw bersabda, "Tuftahu abwabus sama nisful lail." Pintu-pintu langit itu dibuka pada pertengahan malam, tengah-tengahnya malam. Tengah malam itu antara maghrib dengan subuh, itu pertengahan malam sekitar jam 11 atau setengah 12 itulah pertengahan malam pintu-pintu langit dibuka oleh Allah semuanya kemudian fayunadi munadin ada penyeru yang berseru Hal min da'in fayustajabulah. Apakah ada orang yang berdoa lalu doanya dikabulkan? Hal min sa'ilin fayu'ta. Apakah ada orang meminta lalu permintaannya diberikan? Hal min makrubin fayufarraju anhu. Apakah ada orang sumpek dihilangkan sumpeknya? Orang yang punya problem dihilangkan problemnya, diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yabqa muslimun yad'u bi da'watin illa stajaballahu ta'ala lahu. Dia adalah seorang muslim yang berdoa kepada Allah saat itu melainkan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak dikabulkan doanya cuma dua kelompok. Illa zaniyah tas'a fi farjiha aw asyaron. Kecuali pelacur yang dia menjual kehormatannya atau asyar, pemakan harta manusia dengan cara yang batil, termasuk pemungut pajak, doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ma'asyiral muslimin jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau selalu salat tahajud. Bahkan beliau salat malam sampai hatta tatafakkar qadama, sampai kakinya bengkak. Kaki beliau bengkak. Lalu beliau ditanya oleh istri tercinta, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala, "Ya Rasulullah, Kenapa Anda lakukan ini ya Rasulullah? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, Anda tidak punya dosa. Dosa Anda telah diampuni oleh Allah semuanya yang lalu dan yang akan datang. Kenapa Anda salat tahajud sampai kaki Anda bengkak? Lalu beliau menjawab, "Afala akunu 'abdan syakura?" Wahai Aisyah, apa tidak sepatutnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi di antara bentuk syukur kepada Allah adalah sholat tahajud, sholat malam, sholat qiyamul Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali keuntungan yang kita dapatkan ketika kita sholat tahajud, ketika kita sholat malam. Ada problem bangun malam dipecahkan oleh Allah. Ada masalah apapun bangun malam dipecahkan oleh Allah. Orang sukses adalah orang yang bangun malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian salafus soleh dahulu itu menyuruh keluarganya bangun malam. Yang penting akhir malam bangun. Entah mau sholat atau mau yang lainnya, pokoknya akhir malam harus bangun. Dibiasakan. Dan insya Allah kita semuanya bisa bangun malam. Buktinya Ramadan ini bisa. Kita semua tiap-tiap Ramadan insya Allah jam 3 sudah bangun. Jam setengah 4 sudah bangun. Untuk apa? Untuk makan. Kalau untuk makan bisa bangun. Kalau untuk sholat nggak bisa. Jadi masalahnya bukan bisa atau nggak bisa. Mampu atau nggak mampu. Masalahnya adalah mau atau tidak mau. Kemudian Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala pernah ditanya. Ma balul mutahajjidin ahsanan nasi wujuhan. Wahai Al-Hasan Al-Basri, kenapa? orang-orang yang rajin tahajud itu wajahnya bagus-bagus, berseri-seri wajahnya. Kata beliau, "Li'annahum qallu fir rahman fa'albasahum nuran min nuri." Karena mereka berdua-duaan dengan Allah, bermunajat dengan Allah, berkhulwat dengan Allah, maka Allah memberi mereka cahaya di antara cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada seorang yang bertanya kepada orang yang soleh, salah seorang salafus soleh bahwa beliau enggak bisa bangun malam. Ya Syekh, la astati'u qiyamal lail, fasif li tawaan. Wahai Bapak Guru, saya enggak bisa salat tahajud, saya sulit salat tahajud. Maka berilah saya obatnya. Resepnya apa? Kemudian seorang soleh itu mengatakan, La ta'sihi bin nahar, wa huwa yuqimuka baina yadayhi bil lail. Jangan maksiat kepada Allah kalau siang. Maka dia akan membangunkan kamu kalau malam. Di antara penghalang bangun malam adalah kita maksiat kalau siang. Sehingga malam itu mau bangun sulit, sulit dan sulit. Kalau tak bangun, sholat tidak nikmat. Kenapa? Karena maksiat. Dan ini juga dirasakan oleh salah seorang salafus soleh yang terkenal, yaitu Sufyan ad-Dawri rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Hurimtu qiyamal lail khamsata ashhur bin asabtuh." Saya tidak bisa bangun malam lima bulan gara-gara satu dosa. Subhanallah. Gara-gara satu dosa nggak bisa bangun malam lima bulan. Bisa jadi beliau tidak bangun malam sama sekali. Bisa jadi bangun malam tapi sholatnya nggak nikmat. Sholatnya nggak ada rasanya. Kemudian juga Al Hasan Al Basri rahimahullah, taala mengatakan, Inna Rasulah la yudnifu adzamba fa bihi qiyam al Sesungguhnya seorang itu ada kalanya melakukan suatu dosa, lalu dia tidak bisa lagi bangun malam. Kemudian Rasulullah pernah menegur seorang sahabat Abdullah bin Umar, "Ya Abdullah, la takun misla fulan." Karena ya lail, summa taraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, kamu jangan niru si fulan Si fulan dulu rajin sholat tahajud, kemudian dia tinggalkan sholat tahajud. Sangat tercela kemunduran. Sholat malam itu nikmat. Di antara sisa kenikmatan duniawi adalah sholat malam. Kalau ahli dunia berlezat-lezat dengan dunia, ahli malam berlezat-lezat dengan malamnya. Abu Sulaiman, salah seorang salafus yang mengatakan, "Ahlul laili fi Aladzu min ahli lahwi fi Walau lalail ma'ahbabtul baqa'a fid dunya. Orang yang ahli malam, ahli tahajud itu lebih lezat ketika sholat tahajud dengan malam-malamnya daripada orang-orang ahli dunia yang berlezat-lezat dengan dunia pada malam hari. Ketika malam ahli dunia itu ada yang di kafe, di klub-klub malam, di net club dan yang lainnya, itu kebahagiaan yang semu, yang palsu. Sementara orang yang sholat malam lezat, nikmat sampai ke dalam rasanya. Kemudian beliau mengatakan, kalau bukan karena malam, aku tidak mau lagi tinggal di dunia. Kalau nggak ada malam, buat apa tinggal di dunia? Nggak ada kenikmatan dunia lagi. Kemudian Ibnul Munkadir, salah seorang salafus saleh mengatakan, rahimahullahu taala, "Ma baqiya min lazzatid dunya illa salat, qiyamul lail wa liqa'ul ikhwan wa salatul jamaah." Ia adalah tersisa daripada kelezatan dunia kecuali tiga saja, Sisa kelezatan dunia yang ada cuma tiga. Yang pertama-tama sholat malam. Yang kedua kumpul dengan teman-teman orang-orang soleh. Yang ketiga sholat jamaah di masjid. Inilah kenikmatan dunia. Bahkan sebagian salafus soleh itu merasakan kenikmatan yang luar biasa ketika sholat tahajud sampai-sampai takut mati. Beliau takut mati. Ketika ditanya kenapa anda takut mati, beliau mengatakan karena kalau saya kalau mati tidak bisa sholat tahajud lagi. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, mari mulai sekarang kita berusaha istiqomah untuk tetap sholat malam walaupun Ramadan telah selesai nanti. Setelah setelah Isya boleh sholat witir minimal satu rakaat, tiga juga boleh maksimal sebelas rakaat kalau sholat witir. Di awal malam setelah isya, setelah dia isya boleh, sebelum tidur boleh, tengah malam boleh, akhir malam lebih afdal lagi. Insya Allah kita bisa masalahnya bukan bisa atau nggak bisa, tapi mau atau tidak mau. Semoga Allah menjadikan kita istiqomah. Dan insya Allah besok adalah terawih terakhir kita. Dan juga besok ada sambutan dari saya. Mungkin akan menerangkan masalah fikih Idul Fitri dan beberapa hal berkaitan dengan kemungkaran-kemungkaran Idul Fitri dan yang lainnya. Semoga bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita ikhlas dan Allah menjadikan hidup kita bermanfaat. Allah jadikan kita istiqomah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.